Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Tegal Mojo rahimani wa rahimakumullah <clears throat> kembali kita lanjutkan amal saleh tolabul ilmi mentelaah firman Allah subhanahu wa ta'ala Tepatnya dalam kesempatan malam hari ini adalah ayat yang ke-8 dari surat Ali Imran. Ayat ini masih menceritakan eh, orang-orang yang kokoh ilmunya, orang-orang yang mendalam ilmunya, maka di samping mereka memiliki yakin yang sempurna terhadap ayat-ayat Allah di antara eh, ya, di antara perbuatan mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Allah ceritakan di ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Dan kalau kita lihat doa-doa Al-Qur'an maka rata-rata dibuka dengan Rabbana atau Rabbi. Hmm. Dan jarang-jarang yang pakai Allah misalnya Allahumma ya meskipun ada <clears throat> namun ya, rata-rata doa terutama doa Al-Quran itu Rabbana atau Rabbi ada juga Allahumma Rabbana di surat Al-Ma'idah ya, namun yang paling dominan Rabbana atau Rabbi Nah, kenapa demikian? Tidak Allahumma. Maka di sini dijelaskan karena tentu yang diharapkan dari doa adalah dikabulkannya doa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba, maka Allah melakukan sesuatu. Ini ada hamba minta rezeki, Allah ngasih rezeki. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, kemudian memberikan kemudahan-kemudahan maka ini lebih lekat kalau berhubungan dengan rububiyah Allah sebagai Rabb Allah sebagai pencipta dan pengatur jagat raya oleh karena itu itu lebih dekat daripada Allahumma Allah yang itu berkaitan dengan masalah ibadah ini kalau Allah maka itu kaitannya adalah berkenaan dengan kewajiban untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu maka mayoritas doa itu dimulai dengan Rabbana atau Rabbi. Rabbana la tuzir kulubana wahai eh, Rabb kami wahai zat yang memiliki menciptakan dan mengatur jagat raya la tuzir kulubana janganlah engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh setelah engkau memberikan hidayah kepada kami baik hidayah ilmu, hidayah informasi ataupun hidayah amal. Di sini uh, isi doanya janganlah engkau sesatkan hati kami. Maka di sini doa ini berkenaan berkaitan dengan hati ditujukan sasarannya adalah untuk hati. Kenapa? E, minta supaya tidak hatinya disesatkan karena hati adalah porosnya amal. E, jika hati itu baik, maka amal anggota badan akan baik. E, amal lisan akan baik. Aktivitas lisan, ucapan lisan akan baik. Dan jika hati rusak, maka perbuatan anggota badan, perbuatan tangan, perbuatan kaki, ucapan lisan akan rusak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim yang merupakan hadis di Arba'in Nawawiyah. Ala inna fil jasati mudghah, ingatlah dalam badan itu ada sekerat daging, idza salahat salahal jasadu kulluh jika dia baik baiklah seluruh aktivitas anggota badan wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu namun jika sekerat daging itu rusak maka rusaklah dan jeleklah aktivitas seluruh badan ala wahyal qalbu itulah al qalbu ya qalbu itu makna asalnya adalah jantung ini sebagaimana Allah sampaikan di ayat yang lain bahasanya kolbu itu sesuatu yang letaknya di balik dada. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta akan tapi kalbu atau jantunglah yang buta yang jantung itu allati tv sudur ada di dada dan maka posisi jantung tentu sedikit di bawah ye, payudara atau di bawah buah di bawah buah dada dan di antara ye, kurang lebih kata kalau kata dokter kurang lebih dua jari ya, di bawah buah dada. Itu posisi jantung. <clears throat> Oleh karena itu maka di sini terdapat pelajaran ya, tentang di antara hal yang Nabi ajarkan ya, berkaitan dengan sholat adalah setelah takbiratul ihram di satu hadis dikatakan kalau Nabi ini menganjurkan mengajarkan untuk meletakkan tangan di dada meletakkan tangan di dada. Ya, oleh karena itu maka ya, berarti posisinya di bawah ya, buah dada. Tidak kemudian ada sebagian orang mau meletakkan di dada namun di sini. Tidak benar. Ini tidak benar karena atau di sini ini tidak benar berdasarkan surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah katakan walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tapi yang buta adalah kalbu yang dia letaknya di dada. Ya, maka di manakah dada? Jawabannya adalah tempat di, di situ posisi jantung. Nah, itu dada itu soter itu sudur ya, maka ya letak tangan tidak ya, pas di buah dada atau kemudian di atasnya apalagi di atasnya lagi mungkin ini satu hal yang tidak benar berdasarkan surat Al-Hajj ayat yang ke-46 Rabbana la tuzir kulubana wahai Rabb kami janganlah engkau sesatkan hati kami ya. dan jika ya, hati itu istiqomah lurus dan tidak ya, belok-belok maka tentu hati itu maka tentu akan anggota badan akan lurus hati rusak ya, hati rusak maka perbuatan anggota badan juga akan rusak. Ya, kalau dari sudut pandang kondisi hati, ya, kaidahnya demikian. Ya, dari sudut pandang kondisi hati, kaidahnya demikian. Jika berdasarkan hadis An-Nu'man ibn Bashir, jika hati baik, perbuatan anggota badan baik, jika hati rusak, perbuatan anggota badan rusak. <clears throat> Non kalau dilihat dari sudut pandang perbuatan anggota badan, maka kaedahnya adalah jika perbuatan anggota badan itu jelek, maka dijamin hatinya busuk. Namun kalau perbuatan anggota badan itu baik, maka belum tentu hatinya baik. Belum tentu hatinya baik. Kalau perbuatan anggota badan, ucapan lisan itu jelek, maka hatinya dijamin jelek, rusak dan busuk. Orang omongannya omongan yang jelek-jelek. Ya, omongan di dunia nyata ataupun omongan di dunia maya. Nah, nah itu jelek omongannya jelek kasar ya. atau bahasa orang sekarang nyinyir apa ngejek ya, ngolok-ngolok <clears throat> ya. untuk kemudian perbuatannya perbuatan yang jelek ini perbuatannya perbuatan jelek <clears throat> ya. ya boleh jadi kemudian ya, suka zalim dengan orang lain suka mengganggu orang lain ini boleh jadi mencuri atau sebagainya mengambil sesuatu yang bukan haknya maka dijamin hatinya busuk meskipun busuknya hati bertingkat-tingkat ya boleh jadi busuknya baru stadium 1 atau stadium 2 atau stadium 3 ya nanti busuknya itu baru seperempat atau setengah atau tiga perempat atau busuk semua ya ini tentu bertingkat-tingkat ya <clears throat> Maka kalau perbuatan itu jelek, ucapan itu jelek, kelakuan itu jelek, dijamin hatinya busuk. Namun ketika kita katakan hatinya busuk ini bukan berarti busuk itu mesti busuk 100% ya. Boleh jadi ada yang busuk 2%, 5%, 10%, 20% ya tergantung nah, gimanakah keadaan perbuatannya. Itu cermin hatinya. Namun kalau perbuatan itu baik, ucapan itu baik, maka belum tentu hatinya baik. Boleh jadi hatinya busuk meskipun ucapannya baik. Kenapa? Karena ada orang yang berbuat baik riaan. Karena ada orang itu berbuat baik karena faktor pamer. Ya, karena faktor ya, pamer ingin dilihat orang, ingin dipuji orang sehingga dia berbuat baik Padahal eh, hatinya busuk. Dia bukan lillahi ta'ala namun mencari pujian manusia, pamrih duniawi. Maka ini hati yang busuk namun perbuatannya baik. Jadi karena orang melakukan hal yang baik itu boleh jadi ria, ingin dilihat. Ya, ingin kemudian diakui. Kenapa? Ya, diakui sebagai orang baik-baik, ingin dianggap sebagai orang baik-baik ya, karena pinginnya nanti cari utangan dari orang baik-baik meskipun dia tidak akan bayar utang. Nah, nah, nah. tapi mau cari utangannya di orang yang baik-baik yang kira-kira kalau nggak nggak bayar utang ya uh, dia pun uh, eh, diam saja. Nah, maka dia menampakkan diri sebagai orang yang baik. Ya, maka kalau perbuatan itu baik, itu belum tentu hati baik. Di antara dalilnya adalah orang munafik di masa Nabi. Gimana orang munafik di masa Nabi? Perbuatannya kelakuannya baik, rajin sholat, rajin ke masjid, bayar zakat, puasa tertib, beres. Gimana hatinya? Busuk. Hatinya busuk. Ya, maka ini kaidahnya demikian. Ya, kalau perbuatan itu jelek, dijamin hatinya jelek. Hatinya busuk, ya, tingkatannya nanti dan busuk itu bertingkat-tingkat, ya, tergantung ini. Jeleknya kebangetan setiap hari kemudian omongannya kalau nggak purno, ngecek, riba, ya, mencela orang, to'an, hobi mencela, hobi menyalahkan, hobi nyindir, ya Ya, maka ya itu berarti semakin jelek tapi kalau semakin ya, maka nanti semakin parah ya semakin jeleknya semakin parah tapi kalau hati perbuatan ucapan lisan perbuatan badan itu baik itu tidak menjamin hatinya baik Ba'da id hadaitana setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Kalimat ini bukan kalimat menyombongkan diri bukan kalimat menyeluang dulu kami ya? ya, kemarin-kemarin sudah dapat hidayah lu ya, bukan kalimat eh, kalimat ini maksudnya bukan kalimat menyombongkan diri namun kalimat ini maksudnya adalah kalimatnya adalah kalimat batu loncatan kalimatnya adalah kalimat batu loncatan maka disebutlah nikmat yang dulu sebagai bantu loncatan untuk meminta nikmat yang baru. <clears throat> maka ini kalimat batu loncatan, ya Allah, sebagaimana engkau dulu telah memberikan kepada kami hidayah. Nah ini batu loncatan. Oleh karena itu ya Allah, langgengkanlah hidayahmu, terus meneruslah engkau berhidayah kepada kami dan janganlah engkau sesatkan hati kami. Maka ini ba'da id hadaitana itu bukan sok, bukan kalimat menepuk dada kami telah dapat hidayah. Namun ini adalah kalimat untuk bantu loncatan strategi dalam meminta, ya, strategi dalam memohon supaya permohonannya itu ya, kemudian lebih dikabulkan maka pakai strategi pakai batu loncatan ya, bahasa Arabnya pakai tawasul dengan menyebutkan nikmat yang dulu untuk meminta nikmat yang baru. Maka sehingga maknanya ya Allah sebagaimana engkau memberikan anugerah kepada kami berupa hidayah ya, maka kami mohon kepadamu agar engkau memberikan anugerah kepada kami dengan awetnya hidayah tersebut dengan kokohnya hidayah tersebut sehingga kami tidak sesat. Maka dalam doa ini terdapat sanjungan kepada Allah Azza wa Jal karena telah memberikan nikmat berupa hidayah di masa yang lewat. hati tanah engkau telah memberikan hidayah kepada kami dan hidayah itu ada dua macam, ada hidayah ilmu, mungkin bahasa yang lebih keren hidayah informasi, sehingga orang yang mendapatkan hidayah ilmu, dia mendapatkan informasi manakah hal-hal yang baik dan manakah hal-hal yang jelek. Ya, maka dia punya info. Hal-hal yang baik itu apa saja dan hal-hal jelek apa saja. Dan hidayah ilmu ini bisa diberikan oleh semua orang. Ya, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan di surat as ayat yang ke-52 wa innaka latahdi ila siratim mustaqim sungguh engkau memberikan hidayah yaitu hidayah info hidayah informasi kepada manusia tentang jalan yang lurus jalan yang lurus itu yang mana jalan surga itu mana jalan neraka itu mana bahkan ya para dai pun bisa memberikannya manusia yang bukan dai pun bisa memberikannya bahkan boleh jadi gali periman pun bisa memberikannya ya. bisa jadi kemudian gali periman ngasih nasihat tukang mendem ngasih nasihat mas mas gak usah mendem mendem gak usah neko neko gak usah mendem awak rusak nah awak rusak kalau mendem mendem dia ngasih informasi informasi bahaya mendem ya dia ngasih hidayah meskipun dia tetap mendem besoknya nanti sorenya malamnya dia mendem lagi ya, maka hidayah informasi itu bisa diberikan semua orang ya, info tentang mana yang manfaat mana yang buruk mana yang baik secara umum bisa kita katakan semua orang bisa memberikannya kemudian ada hidayah taufik hidayah amal hidayah praktek mungkin bahasa menterengnya demikian hidayah praktek tadi kan info kan teori ini teori mana yang baik mana yang jelek nah apakah kemudian yang informasi tentang hal yang baik itu kemudian dipraktekkan dengan mengerjakannya informasi tentang kejelekan itu kemudian dipraktekkan dengan dijauhi ya. maka hidayah ini disebut juga dengan hidayah hati hidayah taufik itu disebut juga dengan hidayah hati maka disebut juga dengan terbukanya hati bahasa lainnya dalam keseharian kita ya, terbukanya hati ya, bolongi hati nah, itu maknanya adalah hidayah taufik maka hidayah hati hidayah taufik hidayah praktek nah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu ya, secara umum ada berkenaan dengan dua jenis hidayah ini ada orang yang ya, tidak mendapatkan dua hidayah ini sekaligus di sini contohkan yang tidak dapat dua jenis hidayah ini sekaligus Nasrani karena mereka Allah katakan mereka adalah orang yang sesat tidak mengetahui kebenaran dan tentu tidak mengamalkannya ada yang tidak mendapatkan hidayah hati atau hidayah taufik contohnya Yahudi yang mereka berilmu akan tapi tidak mengamalkan ilmunya dan ada manusia yang mendapatkan dua hidayah dua jenis hidayah sekaligus itulah orang-orang yang beriman mereka diberi petunjuk tentang apa itu kebenaran dengan datangnya informasi kepada mereka dan mereka pun dapatkan petunjuk untuk mempraktekkannya. Wahablana milatungka rahmah dan berilah kepada kami dari sisimu rahmatan rahmah. Ya, maka hab ini dari kata-kata hibah. Ya, dan itu sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Ada yang namanya hibah dan hibah artinya adalah pemberian tanpa ada kompensasi. Ya, mirip dengan itu adalah hadiah kita mendapatkan sesuatu dan kita tidak dituntut untuk memberikan apapun sebagai timbal balik kepada pemberi. Dan hibah dan hibah atau hadiah itu adalah hibah yang sempurna apabila orang yang diberi tidak merasa berhutang budi. Itu hibah yang sempurna. Orang yang diberi itu tidak merasa berhutang budi kepada kita. Kenapa diantaranya dia tidak tahu kalau kita yang ngasih dia tidak tahu kalau kita yang ngasih. Itu hibah yang sempurna. Ketemu dengan kita, dia pun tidak merasa berhutang budi dengan kita, merasa sungkan, nggak uh, sungkan dengan kita. Nah, dia nggak merasa dia biasa saja. Tidak merasa apa? Dia tidak kenapa? Karena dia tidak tidak merasa berhutang budi. Maka itu hibah dan pemberian yang sempurna sesuatu kita berikan kepadanya dan dia pun tidak merasa terbebani karena ya, punya hutang jasa, hutang budi. Nah ini ini hibah dan pemberian yang sempurna. Ya meskipun ya, kita beri dan dia merasa berhutang budi ya itu sudah ya, tergolong hibah, sudah tergolong pemberian. Namun pemberian yang sempurna itu pemberian yang orang yang diberi tidak merasa berhutang budi, berhutang jasa, ya, sungkan pekewoh dengan yang memberi. Berilah kepada kami bila tungkat dari sisi mu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. ya, maka di ini minta pemberian yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mereka orang-orang yang kokoh ilmunya ini menginginkan agar mereka tidak punya merasa berhutang budi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, meminta hibah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah minta pemberian yang besar. Karena ketika kita meminta sesuatu dan tidak menyebutkan secara ya, spesifik ya, apa yang diminta, maka tentu nilainya itu ya berba, eh, itu besar dan kecilnya melihat siapa yang akan memberi. Ya, maka ketika yang diminta adalah ya, ya, ya, tentu yang ketika yang dimintai itu adalah Pak RT, ya itu pemberiannya tentu tidak sebanyak jika yang diminta itu bupati apalagi presiden. Maka bagaimanakah dengan pemberian yang diberikan oleh rajanya para raja Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah pemberian yang besar. Ini dua uh, dua makna atau dua penjelasan kenapa mereka minta pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena mereka ingin hanya berutang budi kepada Allah. Ini, karena ber, uh, karena berutang budi kepada manusia itu statusnya adalah perbudakan dalam tanda kutip jika anda ingin memperbudak orang lain asalkan orangnya itu masih normal nggak dablek nah, maka berbuatlah baik kepada orang tersebut bolak balik nah, ya, setelah bolak balik dia eh, kita baiki nah, maka anda memperbudaknya nah, maka anda memperbudaknya kecuali dia tidak normal bukan orang yang eh, orang yang tidak tahu terima kasih nah, udah kalau orangnya orang yang nggak tahu terima kasih ya mau diberi mau tidak sama saja. Namun selama orangnya masih normal, maka Anda akan memperbudak manusia manakala Anda berbuat baik kepadanya. Dia sungkan, nggak enak sama kita, kita minta tolong ini dan itu, ya tentu langsung diiyakan. Ke, kemana? Kenapa? Karena merasa berutang budi. Maka hakikat minnah merasa berutang budi, merasa berjasa, merasa punya punya hutang jasa itu adalah perbudakan perbudakan pada orang yang diberi. Maka oleh karena itu maka seorang yang cerdas maka dia tidak ingin memperbanyak orang-orang yang dia harus pekemuh sungkan kepadanya karena merasa berutang budi dengannya. Oleh karena itu maka doanya di sini ya wahablana tungka. Ya Allah, ya, berilah kepada kami dari sisimu. Pemberianmu saja ya Allah, bukan pemberian si A, si B, si C. Ya, kemudian makna yang kedua adalah karena ini meminta pemberian yang besar. E, berilah kepada kami rahmah. Ya, maka rahmah dalam bahasa Al-Quran itu terkadang maknanya, pengertiannya yang pertama adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim artinya Allah punya sifat penyayang. Kemudian makna yang kedua untuk rahmah dalam bahasa Al-Quran adalah artinya nikmat. Kenapa nikmat itu sering disebut dengan rahmah? Karena nikmat itu adalah buah dan dampak dari kasih sayang. Oleh karena itu maka hujan disebut dengan rahmah di surat Asy-Syura ayat 28. Walladhi yunazilul ghaisa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa tidak turun hujan dan wayan suruh dan Allah lah yang menebar kasih sayangnya yaitu hujannya maka hujan disebut rahmah demikian juga surga itu disebut rahmah sebagaimana eh, firman Allah dalam hadis qudsi kepada surga anti rahmati arhamu biki man asya Wahai surga, engkau ini adalah rahmatku, kasih sayangku. Kusayangi dengan melalui dirimu siapa saja yang aku inginkan. Contoh yang lain, surga disebut rahmah di surat Ali Imran ayat 107. Wa amal ladina biyadat wujuhuhum fafi rahmatillah. Dan orang-orang yang wajahnya itu bercahaya, putih bercahaya, maka mereka dalam rahmat Allah yaitu dalam surga. Ya, maka kesimpulannya maka kata-kata rahmah ya, atau semacam itu dalam Al-Qur'an memiliki dua pengertian. Kadang maknanya adalah kasih sayang. Ya, Allah sebagai sifat. Kemudian yang kedua, kadang-kadang maknanya adalah nikmat dan nikmat disebut rahmah karena nikmat adalah buah dari ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang itu mendapatkan kasih sayang Allah, maka akan terwujudlah apa yang dia inginkan dan dia akan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Innaka antal wahab, engkau ya Allah adalah al-wahab. Artinya al-kathirul ata yang banyak memberi. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita ambil dari ayat ini disyariatkannya berdoa dengan teks dosa doa, redaksi doa yang ada dalam ayat ini. Maka ini satu hal ya, meskipun kita bukan orang yang kokoh ilmunya. Karena ini doa orang-orang yang kokoh ilmunya, namun secara umum doanya bisa dipakai oleh siapa saja. Kemudian disyariatkan untuk membuka doa dengan kalimat Rabbana atau Rabbi. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya manusia itu tidak menguasai dan mengatur dan menyetir hatinya. Oleh karena itu maka kalau dia bisa mengatur hatinya maka dia bisa wah saya ingin lurus, hati saya lurus, hati saya bengkok. Dia tinggal ya, apa yang dia inginkan. Kalau manusia itu bisa mengatur dan menguasai hatinya. Namun, ha, namun ayat ini dalil bahasanya manusia tidak menguasai dan tidak punya otoritas untuk mengatur-atur kondisi hatinya. Oleh karena itu bisanya minta. Karena tidak bisa ngatur sendiri, maka minta kepada Allah supaya hatinya tidak bengkok dan tidak belok. Nah, maka dari sini terdapat ya, turunannya, pelajarannya adalah jangan terkecoh dan jangan ujub, jangan terkecoh dengan ya, jangan tertipu dengan diri kita sendiri merasa saya orang yang beriman saya orang baik saya orang masjid saya orang ini ya. karena betapa banyak orang yang dulu beriman kemudian bengkok hatinya ya. bahkan ada yang ya, bisa jadi bengkoknya dengan bengkok yang parah ya, ada dalam sejarah namun saya lupa ya ada orang Arab yang dulu sampai jadi tergolong ulama namun kemudian matinya ateis bahkan dia punya karya buku yang bagus ya, dalam masalah akidah ya, namun ya namun akhir hidupnya soal khotimah mati sebagai orang ateis. Maka ini tentu perubahan 180 derajat dulu. Alim, ulama, eh uh, siapa namanya Minan? Hah? Yang ini tadi? Yang punya buku masalah ini terus matinya ateis maka dia dia jadi bahasa kita kiai besar gitulah kiai besar kemudian punya karya yang itu bagus ya. namun matinya ateis ingkar Tuhan bukan loncatan yang sangat drastis 180 derajat maka ini menunjukkan kalau orang tidak bisa ya, sombong dengan keadaannya Wah, saya beriman saya nanti pasti mati beriman dah belum tentu tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hanya kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita dituntut untuk terus-menerus meminta kepada Allah agar kokoh dalam iman, kokoh dalam Islam, hatinya tidak belok. Ya, sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, bahasanya hati manusia itu diantara dua jemari Allah. Ya, insya'a azar azar azarahu wa insya'a hadahu. Jika Allah mau Allah belokkan, jika mau Allah berikan hidayah. Yasrifuha kaifa yasha. Allah bolak-balik hati itu sebagaimana yang Allah inginkan. Kemudian e, pelajaran yang lain dari ayat ini, ayat ini menunjukkan bahasanya jika hati itu baik, maka baiklah ya, amal anggota badan. Oleh karena itu, ya, maka doanya ya Allah janganlah engkau sesatkan hati kami. Maka di sini menunjukkan kalau hati itu sesat, nanti perbuatannya sesat dan menunjukkan maka ayat ini menunjukkan kalau hati itu sesat maka perbuatannya sesat kalau hati itu lurus nanti perbuatannya lurus maka yang menentukan sesat dan tidaknya orang seseorang dan perbuatannya dan aktivitas anggota badannya adalah sesat dan tidaknya hatinya Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya hati itu punya dua kondisi. Ada kondisi istiqomah, kondisi lurus, kondisi lempeng, dan ada kondisi bengkok dan menyimpang. Karena demikianlah keadaan hati, maka ya, maka manusia punya ya, kebutuhan sangat berdesak untuk memohon kepada Allah agar hatinya tidak berbelok dan menyimpang. Kemudian di sini di antara cara cara berdoa adalah ya, memiliki kalimat yang berstatus sebagai loncatan batu loncatan dengan menyebut nikmat yang pernah Allah berikan. Ba'da hadaitana. Ya Allah engkau telah beri kepada kami nikmat ini ini ini maka ya Allah berilah kami nikmat ini dan itu. Kemudian di sini menunjukkan sanjungan kepada orang-orang yang kokoh ilmunya yang mereka mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka orang-orang yang kokoh ilmunya mengatakan hadaitana engkau beri hidayah kepada kami, maka hidayah kami dapatkan semata-mata pemberianmu pengakuan bahasa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, yang terakhir bahasanya manusia sangatlah pelajaran yang lain adalah manusia sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala disyariatkan dituntunkan untuk memohon dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya memberikan nikmat-nikmatnya yang nikmat tersebut Allah berikan karena ya, Allah sayang kepada kita. Ya, demikian kurang lebih pelajaran atau isi kandungan dari surat Ali Imran ayat yang ke-8 dan demikianlah yang kita bahas dan kita kasih kesempatan malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.